pastikan ini akan kenal dia adalah daripada tangan kami dan sekiranya dia datang daripada jarak yang jauh sudah pasti pakaian dia itu tapi dia keadaan tapi dia datang dalam keadaan pakaian yang bersih putih dan kami tidak kenal siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata wahai Umar sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang untuk ajar agama kepada kamu. Ibnu Lama beritahu sedangkan mereka juga tanya Nabi SAW apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Tapi kenapa Nabi SAW tidak beritahu dia datang sini untuk ajar kamu Islam, iman dan ihsan. Tapi Nabi SAW beritahu pada Umar, Abdul dan sahabat Nabi SAW beritahu bahwasanya mereka Jibril AS datang kepada kamu untuk ajar kamu bagaimana agama yang sebenar. Jadi tuan-tuan hari ini kita tidak faham. Apa itu agama Allah SWT, apa itu perintah Allah SWT, apa itu firman-firman Allah SWT, apa itu Al-Quran, apa itu hadis itu tidak faham. Yang faham sahabat-sahabat Rabi Yang pertama sekali kita menafikan diri. Apapun kita tidak faham. Quran yang hari-hari kita baca, salim yang hari-hari kita duduk. Kita tidak faham. Bapa kita tidak tunaikan haknya. Allah SWT tidak akan bagi faham pada kita. Satu orang yang tidak tahu apa-apa, sahabat yang tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, mereka ikut apa yang Nabi suruh, terus mereka. Orang seperti inilah Allah SWT bagi kefahaman Allah. Apa tanda-tanda sahabat telah faham agama, mereka telah korbankan seluruh diri, ada masa, yang mereka beragama Allah. Jadi ini tuan-tuan, Masya Allah, kita belum mulai. Suatu lah kita mau nah, ha, lagi lagi dan lagi kita mau belajar ha, tunaikan hak majlis. Insya InsyaAllah Jadi kita cuba cuba tunggu ha, dalam majlis dengan ikut ada pada dia supaya Allah SWT beri kita topik untuk amalan yang Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين نحمده ونصل على رسوله الكريم أما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائقون وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية أو كما على الصلاة والسلام بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita tingkatkanlah kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita di kalangan seluruh umat yang datang ke bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri pilih. Lama bagi tahu Allah Subhanahu wa taala sendiri tanggungkan roh-roh kita daripada lahir di zaman-zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah zaman ini akhir zaman Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibullah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala begitu kasih kepada Nabi wasallam dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala begitu kasih kepada umat. Nabi adalah khataman nabiyyin. Nabi adalah nabi yang terakhir dan umat ini juga adalah umat yang terakhir. Ulama bagi tahu sekalian satu orang Islam, dia mengiyakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, tapi sekalinya dia menafikan Nabi Muhammad adalah khataman Nabiin, maka dia keluar dari Sekiranya dia menafikan Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Dan dia berpendapat bahawasanya selepas Nabi SAW ada lagi Nabi yang akan datang. Dia telah keluar daripada agama itu. Di yang dikasih Allah SWT. Hari ini kita mau paham bahwasanya kita adalah umat akhir zaman. Nabi kita adalah nabi yang terakhir dan umat ini adalah umat yang terakhir. Tidak ada umat lagi yang akan datang selepas umat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kemuliaan yang Allah Subhanahu telah telah bagi kepada umat? Satu ketika Nabi Musa alaihissalam tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Musa kalimullah diberi cakap dari kepada Allah Kutanya ya Allah, adakah lagi umat yang lebih mulia daripada umat? Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala bagi apa tuan? Masya Allah. Lepas Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka daripada Fir'aun. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya lari bersama dengan Nabi Musa Alaihi Salam tinggalkan kerajaan Fir'aun. Maka itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala ikut Nabi mereka Nabi Musa Alaihi Salam. Dengan asbab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka Nusrah Allah Subhanahu wa taala buka keberkatan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala hantar awan untuk menjadi bayangan kepada mereka supaya lindung mereka daripada kepanasan mata. Allah Subhanahu wa taala turunkan makanan daripada langit. Ada ayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka burung puyuh yang sudah siap dipanggang. Ada ayat mengatakan mereka dibagi manis-manisan. Dan apabila bayi mereka lahir terus dengan baju siap dengan berkhatam, siap dengan bersunat. Tidak payah lagi di hospital, tidak payah lagi di klinik untuk cari dokter mau sunat. Saya dengar cerita kawan saya di Kamboja bagaimana mereka bersunat. Satu orang yang ah arif betul-betul dia tahu bagaimana cara bersunat, orang pakai batang pisang. Nah, ditarik dia punya zakar, dia punya kulit, kemudian dia taruh besi, taruh cok, dikubung. Kata suami, ah, dia buat bawang dan sebagainya, taruh dia langsung kurung kelapa, baru dia taruh ah, di maluan. Tuhan, begitu mudah sekali Allah SWT bantu kepada Bani Israel tanpa buat ah, apa sekalipun. Lahir dia siap dengan pekayaan, siap dengan berhak. Apabila badan dia buka, maka baju dia akan turut menurut. Baju dia tidak lagi panik kotor, tidak perlu lagi dibakar. Begitu kemuliaan Allah SWT bagi kepada Bani Israel. Tetapi Allah SWT beritahu, Wahai Musa, sesungguhnya ada lagi satu umat yang lebih mulia, bukan hanya lebih mulia daripada umat Allah, bahkan lebih mulia daripada seluruh umat. Yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Musa AS apabila mereka berdosa, Cara taubat mereka macam mana? Allah SWT tulis di atas pintu rumah. Dosa-dosa yang mereka buat, mereka kena bertaubat ikut bagaimana yang telah tertulis di atas pintu mereka. Sehingga ada yang dosa sekiranya mereka buat, tidak ada cara lain untuk bertobat, hanyalah hukum, yaitu hukum bunuh pada mereka. Sampai Nabi Musa alaihissalam bawa berapa orang kaum dia untuk bertobat kepada Allah SWT Mereka telah pergi ke satu bukit dan minta ampun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tidak ada cara lain cara mereka bertobat iaitu dihukum bunuh pada mereka. Tetapi umat akhir zaman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala bagi tahu sekiranya mereka bertobat aku akan ampunkan dosa mereka. Nabi Musa tanya ya Allah, kenapa kau bagi nikmat yang begitu besar kepada umat Nabi Muhammad? Umat aku kau tidak bagi nikmat. Allah SWT bagi tahu, wahai Musa tidak cukup aku bagi nikmat kepada umat Makanan turun dari langit, mana wasau? Aku bagi perlindungan awam daripada cahaya matahari, apa yang ada di rasa Dan bayi-bayi yang lahir itu ada pertanyaan. Kelebihan Allah SWT bagi kepada umat mereka punya umur pendek-pendek, tetapi mereka punya pahala begitu besar Umat-umat terdahulu mereka punya umur panjang. Ada yang umur mereka sampai 1700 tahun. Nabi Nuh AS umur dia 1700 tahun. Masa dia buat dakwah 950 tahun. Ada yang 200 tahun, ada yang 400 tahun. Ada yang mengatakan Fir'aun umur dia 600 tahun. Tapi umat ini mereka punya umur hanyalah 60 tahun, 70 tahun. Kemudian mereka kembali kepada Allah SWT. Macam mana mau bawa amalan yang Umat terdahulu, mereka punya amalan begitu hebat, umur begitu panjang. Kalau mereka puasa, puasa berapa lama tuan? Kita puasa daripada subuh, sebelum subuh kita imsak, sehinggalah buka puasa kita sungkai. Iftar, sekolah yang setengah kita buka puasa. Umat terdahulu tuan, berapa lama dia puasa? 24 jam, siang dan malam. Kiranya mereka bercakap batal puasa. Walau bercakap benar sekalipun batal puasa. Jadi Sina Maryam alaihissalam dapat tahu saya ingat apabila puasa maka satu perkataan pun tidak boleh cakap. Tetapi umat ini Allah SWT bagi dalam Begitu besar sekali nikmat Allah SWT bagi. Jikalau puasa siang sampai malam Bercakap bohong kalaupun tidak batal puasa dia Allah. Ini kelebihan umat. Kenapa Allah SWT bagi kelebihan begitu besar Tuhan? Lama kita beritahu bukan sebab mereka duduk saja-saja di Bukan sebab orang bersenang-wenang dengan anak istri mereka di rumah. Bukan mereka ikut apakah tidak diri mereka. Bukan kerana mereka punya solat, bukan kerana mereka punya puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tetapi kerana mereka telah jalankan satu kerja. Mereka telah jalankan satu kerja. Yaitu kerja Nabi Muhammad SAW. Kerja nubuah. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu SWT. Sehingga Allah SWT sendiri istirahat. Allah SWT sendiri beritahu mana satu lagi perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak kepada Allah SWT. Wa أَحْفَدُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى وعمل صالحا وقال inna minal muslimin, Maka saat kamu berkatun dan beritahu perkataan di sini bermaksud apa? Agama. Agama siapakah yang lebih baik daripada mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Orang yang buat kerja dakwah barulah dia mengatakan barulah dia mengatakan waqala inna minal muslimin. Barulah dia katakan saya daripada kalangan orang-orang Islam yang biasa. Jadi tuan-tuan, hari ini begitu jauh sekali kita daripada kefahaman agama Allah Subhanahu SWT. Orang yang tidak buat kerja dakwah, mereka anggap mereka tidak amal agama yang sempurna. Ulama kita beritahu, kerja dakwah ini adalah fardu di atas segala. Kalau orang yang semayang, yang hanya semayang, tapi dia tidak fikir macam mana orang lain, boleh tunaikan semayang, bagaimana orang lain juga boleh tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya fikir untuk diri dia saja, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan soal. Dia tidak akan lepas walaupun salatnya begitu khusyuk, walaupun salat begitu sempurna, tapi dia tidak ada pikir atas orang lain, bagaimana orang lain juga boleh salat seperti dia di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan terlepas daripada tuntutan. Seluruh manusia, seluruh orang Islam akan tuntutan. Ditentuan hari ini kita punya fikir, kita punya niat, kita punya kerja, kita punya jazbah. Karena serupa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW adalah imamul anbiya, imam kepada seluruh nabi-nabi. Kalau nabi nabi semua beriman ke Nabi SAW, kemana kita umat? Dia adalah Sayyidul Mursalin. Dia adalah ketua kepada seluruh Rasul-Rasul. Rasul-Rasul semua kepada Nabi SAW. Nabi-nabi pun semua menaiki Nabi SAW semasa di Masjid Al-Aqsa sebelum Nabi ke Isra Mi'raj, Nabi singgah di Masjid Al-Aqsa, semua 184,000 Nabi satu tunggu dalam Masjid Al-Aqsa. Nabi jadi imam, semua jadi imam. Jadi tuan, ulama kita tahu. hari ini kalau niat Nabi SAW, fikir Nabi SAW, jadbah Nabi SAW, supaya mengamalkan seluruh umat dari kiamat, kalau kita tidak ada jadbah yang sama Nabi SAW, Allah SWT tidak terima amalan. Imam dia niat untuk mayang sama, Makmum dia niat untuk mayang sama, Imam semayang empat rakaat, makmum semayang dua rakaat tidak sah semayang. Nabi SAW dan niat macam mana untuk bawa seluruh umat hingga hari kiamat dalam surga Allah SWT. Tapi kita punya niat satu keningan. Kita punya niat untuk satu Sabah. Kita punya niat untuk satu Malaysia. Jadi Tuhan niat kita sudah berbeza dengan niat Nabi Sallallahu Alaihi Jazbah kita sudah berbeza dengan jazbah Nabi Sallallahu Di mana kita meletak muka kita di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi di alam akhirat. Nabi Sallallahu telah tunjukkan sahabat macam mana fikir itu baginda, macam mana Nabi Sallallahu Alaihi berakhlak, macam mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap seluruh umat, dan macam mana umat dapat ikut contoh cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama bagi tahu umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 60 lebih tahun. Nabi SAW buat usaha 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kemudian Nabi SAW telah tinggalkan tetapi Nabi SAW menjelaskan saja hari kiamat bagaimana mau tunaikan hajat Nabi SAW supaya seluruh umat dan bangsa dalam syurga. Sehingga bayi yang terakhir sebelum kiamat pun Apabila adalah lahir di dunia, macam mana bayi itu juga lahir, macam mana dia dapat rahmat Allah, macam mana dia ikut cara Nabi SAW, dia dapat syurga, dapat masuk dalam syurga Allah SWT. Tuan Nabi SAW wafat. Tapi Nabi SAW telah sediakan 125 ribu orang sahabat yang jazbah mereka sama seperti Nabi SAW. Jazbah Nabi SAW tidak wafat sampai hari kiamat. Niat Nabi SAW tidak wafat sampai hari kiamat. Pikir itu iman Nabi SAW tidak wafat sampai hari kiamat. Tangisan Nabi SAW tidak akan wafat sampai hari kiamat. Macam mana Nabi SAW telah lafazkan perkataan yang terakhir ketika Nabi SAW mau wafat. Apa yang Nabi SAW telah lafazkan? Ummati, ummati, ummati. Salah, salah. Ulama bagi tahu dia pada masyarakat nanti apabila manusia dibangkitkan, Nabi SAW akan bangkit daripada kubur dengan perkataan yang sama. umati, ummati, ummati. Salah, salah. Ummatu, ummatu, jadi tuan-tuan, betapa Nabi SAW fikir. Betapa Nabi SAW risau. Betapa Nabi SAW kasih pada dia. Satu orang kalau dia mau meninggal, saat-saat dia mau hembuskan nafas yang terakhir, maka dia akan panggil orang yang paling jatuh. Isteri dia. Nabi SAW punya istri, satu ketika dia beritahu, sembilan pun. Nabi tidak panggil pun. Azazul ha, Muharramah. Dia tidak panggil pun ha, isteri yang yang paling dia sayang, Aisyah Radul Anna. anak perempuan yang dia paling sayang Fatimah radhiyallahu anha cucu yang paling disayang Hasan bin Husain radhiyallahu sahabat-sahabat ya tapi apa yang Nabi SAW telah lepaskan daripada mulutnya ummati ummati umat. ummati kan? kita semua tanda Nabi begitu sayang pada umat jadi ya tuan kalau kita sayang pada Nabi SAW maka kita kena buat kerja seperti seorang anak, apabila bapak dan meninggal, Bapak akan tinggalkan harta pusakanya. Kalau ada dua orang anak, kalau anak yang tidak ada kepahaman agama mereka akan berebut. Kan, bapak dia tinggalkan satu bilang tanah dia akan berebut berdua. dua mana dapat tanah? Kalau bapak dia tinggalkan insan berlian, maka akan berebut. Kalau seratus orang anak, satu orang anak akan berebut. Apatah lagi ha, perkara-perkara ha, yang disampaikan oleh bapa dia saat-saat sebelum dia mau wafat Pasti anak mereka yang paling sayang bapa dia, dia akan tunjukkan apa pun dia bapa. tuan ulama bagi tahu Nabi SAW semasa haji pelwisa. Nabi SAW telah tahu Walau ani walau ayah sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat Ulama bagi tahu ini adalah hadis mutawakir. Inilah hadis yang mana didengar oleh seluruh sahabat 124 ribu orang sahabat berada di padang Arafah semua sahabat lelaki perempuan tua muda miskin kaya mereka telah dengar hadis maka sahabat telah ambil tanggung jawab ini mereka telah pikul tanggung jawab ini mereka telah bawa agama ke seluruh dunia jadi tuan jangan kita silap ada orang pas, ada orang beritahu setelah itu tidak, Nabi beritahu ada sini sahabat yang ke utara, atau ke utara, ada yang ke selatan, terus ke selatan, ada yang ikut kuda, mereka mana kuda mereka pergi tidak. Dan ini adalah satu kesilapan. Semua sahabat pergi dengan diatur, dihantar, bukan sendiri pergi. Jadi sahabat ada yang diantar ke Spain, ada sahabat yang diantar ke China, ada sahabat yang diantar ke Turki, Istanbul, Konstantinopel ada sahabat yang dihantar ke Afrika dan mereka pergi tidak balik lagi. Ini dalil yang cukup sempurna dan bukti yang cukup jelas. Sahabat telah korbankan seluruh hidup mereka ke agama Allah SWT. Sebab itulah tuan-tuan, keluar 4 bulan dalil ini adalah salah. Sebab itulah banyak orang pakai karena dalil keluar 4 bulan. Ini salah. Mana dalil tentang wari di salat? Mana dalil buat wari di salat yang sudah kena Al-Quran sama di salah Yang bersentuhan seluruh hidup. Jadi kita kena keluar seluruh hidup. Seperti sahabat ini bukti itu. Jadi Tuhan kalau seluruh hidup tidak ada orang sanggup kan? Tidak ada orang yang sanggup walaupun dia paham Al-Quran dan hadis hari ini tidak ada satu orang yang sanggup untuk korbankan seluruh harta dia Seperti sahabat terus tidak balik lagi yang di China terus di China, yang di Istanbul terus di Istanbul, yang di Spain terus di Spain. Bukan satu orang dua orang satu kapal sahabat dari Bintan Pulau Anu bertemu dengan jemaahnya tidak balik lagi. Jadi eh, tuan hari ini ulama beritahu kita tidak sanggup untuk buat seperti itu. Sebab itulah kalau kita tidak sanggup bagi seratus seratus seperti Abu Bakar yang Anu seluruh harta dia sehingga jarum yang patah di dalam dinding lubang dinding dia begitu dikeluarkan Sehingga baju yang dia pakai pun ditanggalkan. 100% korban untuk agama Allah Ini baru satu-satu. Hari ini kita tidak sanggup. Sebab tertib dalam usaha dakwah, tertib dalam agama ini yang benar, kita kena korbankan satu-satu. Allah SWT telah beli, beli diri harta masa kita. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfaqahum wa amwalahum bi anna lahum Allah ganti dengan syurga. Abu Bakar paham karena itu, kita tidak Abu Bakar apa yang yang korban Dia korban semua, baju yang dia pakai pun dia korban. Jadi Umar dua anhu Tuhan dia paham. Karena Tuhan dia korbankan setengah daripada harta. Baiklah Tuhan, tertib ada dua. Kalau kita tidak sedia untuk korban 100%, kita korban 50%. Berarti Abu Bakar, eh, berarti Serina Umar radhiyallahu anhu. 50% pun kita tidak sanggup. Kalau umur kita 60 tahun, 30 tahun kita korbannya. Tidak sanggup. Tuhan. Kalau kita ada duit satu juta, lima ratus ribu kita korbankan ke jalan Allah. Tidak sanggup. Kalau ada satu ribu, lima ratus kita korbankan. Tidak sanggup. Kalau ada dua puluh ringgit, sepuluh ringgit. Kalau ada dua puluh sen, sepuluh sen. Tidak sanggup ya sanggup. Kalau ada dua puluh empat jam Tuhan, dua belas jam. Kita korbankan seperti sahabat. Sehingga hari ini di Masjid Nabawi ada azan dua kali. Ah, ah, ada azan di tengah malam. Orang beritahu itulah azan tahajud ulama bagi tahu sebenarnya bukan azan tahajud tetapi itu adalah azan untuk menandakan sahabat yang telah bagi masa daripada siang ke malam maka shift dia telah habis maka malam daripada siang sahabat akan bagi masa keluar di masjid sahabat yang lain telah akan jadi tuan-tuan masjid Nabawi hidup 24 jam orang yang datang untuk belajar agama bila-bila masa saja mereka sanggup untuk bagi masa untuk ajar mereka satu tiga 300 lebih orang datang daripada satu kaum termasuklah wanita apa mereka telah buat wanita-wanita belajar di rumah-rumah sahabat dengan sahabat-sahabat yang laki semua kumpul di masjid. Dalam tempoh masa 9 hari saja Maulana Ahmad lah, Ahmad Barkatun bagi tahu 9 hari saja mereka belajar semua hukum-hukum masail, hukum-hukum fikih dalam masa 9 hari. Sekiranya dibandingkan ilmu yang mereka belajar selama 9 hari sama dengan setanding dengan ilmu musik kita pada hari. Jadi tuan, Hari ini kita mau hidupkan ha, suasana agama dengan cara apa tuhan? Dengan cara pengorbanan seperti sahabat. Barulah agama akan dalam kehidupan. Setelah kalau separuh kita sudah dapat bagi tuan setengah 50%, bagi lagi separuh lagi tuan 25%. Ada yang sahabat keluar enam bulan. Ada yang sahabat keluar dua puluh tujuh tahun. Setengah daripada kehidupan. Setengah daripada satu tahun, enam bulan. Itu apa jadi Apabila dia keluar 27, 27 tahun balik anak dia jadi satu orang ulama ustaz. Apabila dia dengar ceramah, apabila dia dengar penyampaian agama, ilmu agama disampaikan di masjid, dia beritahu masyarakat langkah baiknya kalau anak saya seperti orang itu. Alangkah baiknya kira anak saya jadi ulama seperti itu. Apabila selesai daripada majelis mau pulang, sahabat tadi jalan dengan ulama ini sambil cerita sambil jalan. Apabila mau masuk simpang rumah, beritahu inilah rumah saya. Yang sahabat beritahu, tidak ini rumah saya. Setelah berlaku pertengkaran, keluarlah sang ibu beritahu, tahu, wahai suamiku ini adalah kamu, wahai anak inilah bapak kamu yang telah tinggalkan kamu 27 tahun. Ini Tuhan Allah Subhanahu wa taala janji apabila kita buat usaha agama, Allah Subhanahu wa taala akan terbiah anak istri kita. Seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Telah tinggalkan anak istri dia Allah Subhanahu wa taala bagi terbiah kepada Hajar alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Nah cara apa Tuhan? Dengan cara kita buat usaha sungguh-sungguh dengan pengorbanan. Sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, Nabi Ibrahim kerjakan mereka. Sebelum sahabat-sahabat meninggalkan anak istri mereka, sahabat-sahabat meninggalkan anak istri mereka. Paham agama? Sebelum Abu Bakar Azim Anu bawa semua harta dia, dia telah bagi paham kepada anak. Apabila datang datu dia tanya, wahai bapak kamu ada tinggalkan apa-apa? Dia beritahu ada. Oleh yang bagi tahu apa dibuat? Dia ambil batu-batu yang hampir serupa seperti dinar, seperti dirham, dia masukkan dalam uncang, dia bagi batu ketiga. Bapak datu dia buka. Dia bagi tahu, ah, nih datu inilah bapak saya tinggalkan dia pegang, oh bagus. Bagus juga ayah kamu, bapak kamu dia tinggalkan banyak harta. Ini anak yang paham. Hasil daripada siapa? Hasil daripada seorang bapak yang berkorban. Hasil daripada bapak yang paham firman-firman Allah. Allah, sabdaan Rasulullah. Mereka jadi Tuhan, selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, tidak ada orang yang lebih paham Al-Quran hadis melainkan bayangkan Hazrat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bukan karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sri Umar bagi tahu, saya telah hangus menjadi hitam kejamlah Nabi menolak. Tapi disebabkan Abu Bakar ada, maka semua masalah dapat diselesaikan. Jemaah sama bin Zaid pun dapat disempurnakan, dikeluarkan. Kemudian orang-orang muda pun dapat dihantarkan jemaah. Sabit ha, dia dihantar jemaah. Khalid Al-Walid Al-Ru'anu dengan ha, jemaah Abu Baidah Al-Jarrah untuk pergi bunuh. Nabi-Nabi palsu. Ha, eh, Musalamah Qazzaq, Aswar Ansi dan satu orang perempuan lagi mengaku jadi Nabi. Perempuan menjadi Nabi. Ha, jadi tuan macam mana? Ha, dengan adanya Abu Bakar, al Anu, Semua masalah dapat diselesaikan dengan seluruh orang yang tidak mau bayar zakat. Lama beritahu ada tiga jenis orang bayar zakat. Siapa Sayyidina Abu Bakar beritahu kiranya mereka bayar zaman Nabi unta dengan kali dia. Dengan zaman saya juga mereka kena bayar unta dengan kali. Kiranya mereka tidak bayar kali. Kali bukannya wajiban, bukannya fardu. Bukannya berdosa kalau tidak bayar bersama kali. Tapi Abu Bakar paham. Dia beritahu Ayah Mujibin, wa ana hayyun ada agama yang berkurangan dalam mati hidup. Dia beritahu kalau mereka bayar unta tidak ada kali saya akan perang dengan mereka. Saya sendiri akan perang dengan mereka. Bapak ada tiga jenis orang mau bayar zakat. Ada yang mau bayar sendiri dengan mereka punya orang tanggung jawab. Mereka mau bayar apa yang diputuskan oleh Amirul Ada yang mau bayar nanti kemudian ditanggungkan lagi macam-macam jenis punya bayaran zakat. Mereka bayar juga, tapi tidak cara bagaimana cara yang dikendaki oleh Abu Bakar tidak sama seperti Nabi SAW. Abu Bakar beritahu ini adalah zakat yang pas. Abu Bakar asyik di yang benar, yang membenarkan itu adalah terima yang tahu. Abu Bakar paham. Jadi Tuhan kalau berlakunya kekurangan di zaman Abu Bakar dipaham akan berlaku kekurangan-kekurangan sampai hari kiamat. Jadi Tuhan Abu Bakar tidak sanggup lihat. Agama berkurang walaupun sedikit. Agama ada kecacatan dia tidak sanggup lihat. Sehingga Abu Bakar sanggup lihat. Walaupun ah, istri-istri Nabi SAW sudah orang dari Madinah. Sama lagi keluar daripada Madinah. Jadi Nabi, jadi Umar radhiyallahu anhu beritahu wahai Abu Bakar kalau semua orang lagi keluar, siapa mau jaga istri-istri Nabi ini? Azwajatul Muharramah siapa mau jaga mereka? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beritahu aku sanggup lihat ha, mereka punya mayat-mayat digenggam oleh serigala serigala tetapi aku tidak sanggup lihat agama berkurang walaupun sedikit. Sedina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beritahu kalau kamu tidak mau keluar dari Madinah biar aku satu orang saya keluar dari Madinah. Dia terus naik kuda dia kecukupan kuda dia terus keluar dari Madinah. Abu Serina Umar radhiyallahu anhu lihat apa yang telah dibuat oleh Abu Bakar tinggalkan mereka Sayyidina Umar pun naik kuda terus kucut keluar pada Madinah. Semua sahabat ikut keluar pada Madinah. Apa jadi tuan? Jemaah yang diantar oleh Abu Bakar, Osama bin Zaid adalah Anhu yang menjadi panglima pada tentara tadi. Satu orang muda, umurnya belasan tahun. Belum sampai 20 tahun. Satu orang yang muda, jazbah dia begitu tinggi Apa dia buat? Perjalanan tiga hari menjadi satu hari. Setiap kali sholat, jemaah dia dipecah tiga. Maka selesai daripada eh, mereka pergi berapa tempat, kemudian kembali, kemudian jalan. Apabila pengintip-pengintip daripada Rom dan Farsi datang untuk serang Madinah, mereka lihat di sini pun ada orang Islam, di sana pun ada orang Islam, padahal jemaah yang satu. Nusra Allah datang, walaupun Nabi SAW telah wafat, orang-orang kafir paham, bahwasanya kalau Nabi telah wafat, kesenangan Allah pun tidak. Tapi bila mereka lihat di sini pun ada orang Islam, di sana pun ada orang Islam, uh, teori orang uh, berperang Maulana Islam beritahu orang sehingga hari ini tentara-tentara ini kalau mereka mau berperang mereka akan lihat dalam kubu uh, dan dalam uh, dalam kubu ada berapa orang dan di luar kubu ada berapa orang. Apabila pemimpin-pemimpin dari Rom dan Farsi datang, mereka lihat begitu ramai sekali orang Islam di luar, di tanah Arab, di padang-padang pasir, begitu ramai sekali orang Islam. Mereka beritahu, kalau di luar ada 10 ribu orang, berarti di dalam Madinah ada 20 ribu orang. Tuhan Musa Allah SWT datang. Apabila sahabat buat pengorbanan Allah SWT bagi kefahaman, Allah SWT akan datangkan pertolongan bagi pertolongan. Maka semua orang kafir, orang-orang roh telah balik ke tempat mereka. Orang-orang yang murtad juga ah, dapat diselesaikan masalah mereka yang tidak mau kembali kepada agama Islam dibunuh. Orang-orang yang mengaku jadi nabi mereka juga dibunuh. Orang yang tidak mau bayar zakat juga bayar zakat. Dan jemaah sama bin Zaid juga dapat dikeluarkan akhirnya Madinah itu selamat daripada ancaman orang-orang kafir orang-orang Islam juga selamat istri-istri Nabi SAW juga selamat Masjid Nabawi juga selamat sebab apa tuan? sebab ada orang seperti Abu Bakar dua yang paham agama satu satu yang telah korban ke agama satu Suatu Suatulah Serina Umar Allah beritahu kiranya saya dibagi peluang untuk tukar Seluruh amalan saya dengan satu malam tiap malam Abu Bakar saya sanggup. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya ya Rasulullah yang bintang-bintang ini banyak di langit ini amalan saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan satu orang Quraisy. Dia kita ya Rasulullah siapa orang Quraisy itu? Dialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha airan macam mana? Macam mana istrinya bapak punya amalan? Nabi sallallahu beritahu amalan bapak kamu satu malam lebih baik daripada seluruh kehidupan Serina Umar Abdul Anhu dan seluruh keluarga di tengah malam. Jadi ulama beritahu ada dua malam yang mana Serina Umar mau tukar kalau dapat. Yang pertama malam yang mana Nabi tatkala bersama-sama dengan Abu Bakar Abdul Anhu di dalam gua. Apabila orang Yahudi datang, ha, apabila mereka kejar Nabi Sallam, maka Nabi Sallam masuk bersama-sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar telah tutup lubang-lubang ketentuan Lubang tu macam mana boleh jadi banyak? Ulama beritahu satu ekor ular daripada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia berdoa, "Ya Allah, kau bagilah aku ha, keizinan supaya aku dapat lihat wajah Nabi akhir zaman." Mau lihat Nabi saja pun Allah Akbar. Ha, satu nikmat. Ular minta, Allah SWT pun terima. Allah SWT bagi tahu di gua sekian, gua sekian dia akan pergi. Kamu tunggulah di sana. Dan Tuhan kita bayangkan ular kalau makin lama dia hidup makin bisa. Dia punya bisa. Kita bayangkan dia hidupnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Apabila dia dengar ada Nabi akhir zaman akan datang, dia minta kepada Allah SWT. Supaya dibagi izin. Maka dia pun pergi gua itu, dia tunggu. Dia buat lubang begitu banyak. Supaya dia melihatnya wajah Nabi SAW. Apabila mau masuk dalam gua itu, Abu Bakar begitu ya Rasulullah tunggu dulu. Mana tahu di dalam ada binatang-binatang yang bisa. Jadi saya tengok dulu, saya periksa dulu. Jadi Abu Bakar apa dia buat? Dia tengok begitu banyak sekali lubang. Dia koyakkan baju dia. Satu demi satu lubang itu dia tutup. Dia korbankan baju dia. Dia tutup semua lubang-lubang. Sudah tutup semua lubang, akhirnya baju dia habis. Baju pun tidak Akhirnya macam mana mau tutup ini lubang? Apabila diangkat Nabi SAW masuk dalam lubang tadi. Dengan susah payah, dengan uh, tunduk di bawah. Akhirnya dia tutup satu lubang lagi yang lah kali lubang tadi dengan tumit. Maka apabila ular itu dia ya Allah Akbar, dia mau lihat bagaimana wajah Nabi SAW, wajah Nabi akhir zaman. Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya. Dia punya lamaran semua lubang yang dia sudah buat begitu banyak. Akhirnya sini oleh Abu Bakar Allah. Akhirnya dia sini dia patok-patok semua ini sudah beli ada kesan. Dia tengok ini kaki, ini yang paling bagus bagi kita. Ya, kaki Abu Bakar, ya, konsol konson bayangkan macam mana punya bisa, macam mana punya sakit. Sehingga Abu Bakar tahan sehingga bertemu, sehingga menangis. Sehingga air sisikan mata dia terjatuh di atas pipi Nabi SAW. Dilihat saudara dia sudah berubah. Nah, badan dia telah penuh dengan bisa ular. Ketika Nabi SAW lihat kaki dia, ada bekas di patok ular, Nabi SAW ambil air liur Nabi SAW yang mulia disapu terus Bagaimana pengorbanan Abu Bakar Anhu keramalan itu uh, ah, dalam keadaan uh, bahaya orang Yahudi datang membunuh Nabi. Uh, dia secara bulat-bulat uh, diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW beritahu Abu Bakar jangan takut Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. La tahzan inna Allah ma'ana Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Siapa dia telah buat pengorbanan dan dia bersama sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia juga buat kerja dakwah, dia punya jasa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya fikir seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya pengorbanan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya akhlak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya tangisan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya fikir sampai akhirat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk di dunia saja Tuhan, bukan untuk selamatkan manusia di dunia, bahkan untuk selamatkan manusia di alam akhirat. Daripada terjun di dalam neraka jahat. Dia punya fikir Tuhan Allah Macam mana untuk selamatkan seluruh umat? Dibayangkan ha, ah, macam mana badan dia besar, saya boleh tutup ah, lapan-lapan ha, ah, ha, pintu ha, neraka supaya Allah SWT memasukkan semua manusia dalam syurga. Nabi SAW beritahu, ayah Abu Bakar, fikir kamu ini lebih baik daripada beribadat 60 tahun, 70 tahun ibadat yang diterima oleh Allah SWT. Satu ketika Abu Bakar fikir, Ya Allah, alangkah baiknya kalau kau jadikan aku selai rumput, dimakan oleh binatang ternakan, kemudian habis terlewatan. Alangkah baiknya kalau saja jadikan aku binat, uh, burung, bah, dia makan, dia minum, dia bersuka-suka terbang sana sini, tidak akan bisa dia lama. Terus Allah Subhanahu wa taala turunkan wahai asbabun nuzul. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapa yang takut pada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia dua surga. Allah. Baru pikir untuk diri dia Tuhan, macam mana pikir untuk seluruh rumah? Jadi Tuhan ini kerja begitu mudah sekali. Pikir umat ya Allah SWT bagi begitu besar kali ganjaran. Haji Abdul Hasan tahu kita niat dalam hati, kita doa ya Allah, bagilah hidayah seluruh umat hingga hari kiamat. Terus kita dapat pahala seluruh umat hingga hari kiamat. Inilah pak, di tahu, tahu di mana di Pikir terhadap umat 24 jam. Haji Abdul Hasan tahu, tengah kita makan pun kita doa dalam. Ya Allah, bagilah hidayah seluruh umat hingga hari kiamat. Jadi Tuhan inilah kita mau belajar belajar. Kita tidak akan dapat paham perkara Tuhan, Tuhan kalau kita tidak buat pengorbanan. Saya yang cakap di Tuhan pun saya sendiri belum paham, Tuhan yang dengar pun kita belum paham lagi. Apa itu bayar Tuhan? Bayar bukan cakap-cakap, bukan kita mau dengar hebat-hebat, bukan Tuhan. Bayar ini kita mau jadikan supaya macam mana kerja kita dapat buat. Kita mau jadikan kerja ini sebagai maksud hidup kita. Kerja ini sebagai kerja kita, tanggung jawab ini sebagai tanggung jawab kita. Hari-hari kita kena jumpa manusia. Hari-hari kita kena buat lagi dan lagi. Ah, Maulana Jamsyid setiap kali bayang dia, dia akhir bayang dia kita apa tuan-tuan? Ristidar, karoba, dosyar, cor, cor, har, har, pot, har, har, mar, har, har, gar, bar, bar. Kita tinggal-tinggalkan kita punya perniagaan, kita tinggal-tinggalkan kita punya sahabat andai kita, kita tinggal-tinggalkan saudara mara kita, kita tinggal-tinggalkan kita punya saudara mara, kita punya kawan-kawan, Hari-hari kita pergi jumpa setiap orang, setiap individu, setiap lelaki, setiap rumah, hari-hari lagi dan lagi. Jadi tuan-tuan, hari ini kita mau buat keputusan. Kita mau belajar kerja. Ini adalah kerja kita. Dengan kerja inilah bahwa Allah SWT akan muliakan kita di dunia dan akhir. Dengan kerja ini Allah SWT akan bagi bantuan pada kita. Dengan kerja ini Allah Swt akan selesaikan semua masalah kita. Tuhan, Fir'aun kita dengar tadi kisah Nabi Musa, Fir'aun ada kerajaan. Tentara dia ada, harta, harta benda dia ada. Nabi Musa alaihissalam apapun. Tapi Nabi Musa alaihissalam ada satu kerja, yaitu kerja nubuah. Allah SWT jahanamkan, Allah SWT binasakan kerajaan Fir'aun sampai hari kiamat tidak akan wujud lagi. Begitu juga Namrud yang ada kerajaan seluruh dunia. Semua dia ada. Nabi Musa apa? Nabi Ibrahim alaihissalam apapun dia datang. Bapak dia pun tidak bersukung. Bapak dia pun tidak mau beriman. Apa jadi Tuhan? Nabi Ibrahim alaihissalam ada satu kerja. Kerja apa Tuhan? Kerja nubuah. Dengan kerja nubuah ini Allah SWT hancurkan kerajaan Namrud seluruh dunia. Sampai hari kiamat tidak akan wujud lagi kerjaan Namrud. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy Tuhan apa ada? Mereka ada pangkat, darjat, mereka bangga, ha, mereka satu kaum yang begitu mulia, mereka bangga dengan ha, mereka punya temadun, Orang Rom Parsi, Raja Rom dan Parsi mereka ada tanadun yang begitu canggih sekali. Mereka punya kehidupan yang begitu maju sekali. Nabi SAW tidak dapat apa-apa. Nabi SAW apa Tuhan? Nabi SAW yatim piatu Tuhan. Bagus lagi Nabi Ibrahim, ada bapak dia juga. Kan? Walaupun bapak dia kafir, tapi ada juga bapak dia. Nabi SAW sebelum lahir, bapak dia sudah meninggal. Dia lahir kemudian berapa tahun, mama dia meninggal. Orang yang jaga dia, paling sayang dia datuk dia. Datuk dia meninggal, Abdul Muttalib. Orang yang sayang dia pacik dia, Abdul Talib. Itu pun meninggal. Istri dia yang paling sayang dia, Khadijah al anak Itu pun meninggal. Sahabat pun syahid. Bapak saudara yang paling dia sayang, Sayyidina Hamzah. Yang banyak tolong dia, banyak bantu dia. Itu pun meninggal. Tuan-tuan, siapa bersama dengan Nabi SAW? Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi SAW sebab apa? Nabi SAW buat kerja nubuah buat kerja dakwah. Dengan kerja ini Allah SWT telah hancurkan orang-orang yang menentang Nabi SAW. Dengan kerja nubuah Allah SWT hancurkan empire Roman dan Persia. Jadi tuan-tuan, kalau kita mau dapat bantuan daripada Allah SWT tidak cara lain. Kita juga kena fikir tanggung jawab ini. Kita kena buat kerja nubuah. Sama seperti Nabi SAW. Macam mana niat Nabi, macam mana jadwal Nabi, macam mana fikir atau Nabi, macam mana tangisan Nabi. Tuhan kita nangis hari ini kenapa Tuhan? binatang peliharaan kita yang kita sayang mati, kereta kita rusak, kereta kita kena tarik, kita menang. Ha? Tuhan hari ini kita mau belajar menangis untuk seluruh Jadi tuan-tuan, tangisan ini tidak akan datang sewenang-wenangnya itu tanpa kita buat pengorbanan. Kita mau buat pengorbanan berapa banyak tuan-tuan, lagi dan lagi. Ha? Hari ini kadang-kadang kita menangis kerana umat, kadang-kadang kita menangis kerana nafsu kita. Kita menangis kerana apa tuan-tuan? Kerana keperluan harian kita. Tuan-tuan, hari ini kita punya akhlak begitu jauh dari seperti Nabi SAW. Sahabat telah korbankan semua ini tuan-tuan. Barulah semua perkara ini datang dalam kehidupan mereka. Fikiri sobima Nabi, akhlak Nabi, nangisan Nabi, kehidupan Nabi baru datang dalam kehidupan mereka. Kehidupan anak istri mereka, kehidupan istri mereka, kehidupan rumah tangga mereka. Jadi Tuhan tanpa kita buat pengorbanan, maka perkara ini sudah akan datang. Kalau kita duduk saja, kita duduk ha? dengan sambil lewa di rumah kita, ha? di asrama kita yang saja pelajar. Jadi begitu ha? penting sekali kita mau bagi masa Tuhan keluar dari Allah Subhanahu wa untuk belajar terjadi. Atas maksud ini tonton semua sedia insyaallah. Empat bulan IPB insyaallah. Sudah ada azan tonton, semua bangun insyaallah. Azan semua insyaallah. Masya kita tengah tunggu. Insyaallah Abdul Malik insyaallah. Allah. insyaallah. Abdul Malik insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Abdul Malik. Insyaallah. Mungkin IPB insyaallah. Insyaallah. 4 bulan. Begitu insya Allah. Pelajar-pelajar kumpul insya Allah lepas habis pelajar. kita azam insya Allah banyak juga yang terus berada di sana masya Allah rekan-rekan kita lepas kita iya. iya. iya. Masya Allah hari ini ada yang mereka berada di Jepun ha, ada ini ada yang mereka berada di Amerika satu orang pelajar daripada Kelantan dia belajar di Amerika dia balik ke jalan darat sampai di Rebin dia pulang 4 bulan jadi Tuhan, ha, Masya Allah hari ini Allah SWT pilih Nah, banyak sekali pelajar-pelajar college, pelajar-pelajar university menjadi ansaridat. Begitu pun banyak pelajar-pelajar daripada Malaysia yang buat usaha di Jepun. Ada kawan saya seorang, dia telah habis ha, ah, di college di KL, kemudian keluar IPB 4 bulan, kemudian dia sambung lagi belajar di Jepun. Nah, jadi tuan Masya Allah, hari ini sudah ada ha, ah, masalah pelajar ke orang awam ke semua. Nanti kita boleh buat kerja ini. Ini syaratan. Nah, hari ini orang bisu pun buat menjadi tuan, masya Allah.